وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita sampai di mana? Perang Mukta, Perang Mukta pada bulan Jumadal Ula tahun 8 Hijriah. Jadi kita masih berada di tahun ke-8 Hijriah yang mana pada tahun 8 Hijriah ini ada banyak kejadian besar, di antaranya yang paling besar adalah Fathu Makkah. Penaklukan kota Mekah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir di Mekah. Beliau tumbuh besar di Mekah. Dan Mekah adalah negeri yang paling beliau cintai dan juga negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya beliau terusir dari Mekah. Beliau diusir. Orang itu selalu cinta kepada tanah kelahirannya, itu pasti. Kita lahir di mana, kita besar di mana, maka hati kita itu terikat oleh tempat tersebut. Walaupun kita sudah pindah kemana-mana Hati kita tetap terikat kepada Tempat kelahiran kita Dan tempat tumbuh besarnya kita Karena itu adalah Cinta pertama Cinta pertama itu yang paling Menancap dalam hati Sehingga ada penyair mengatakan Nakil fuadaka Haithu syi'ta minal hawa Mal illa lil habibil awwali Kam manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Jadi walaupun kita berusaha memindah-mindah hati kita kemana-mana, maka tetap hati kita itu kembali kepada cinta yang pertama. Demikian pula kita pindah-pindah tempat kemana-mana saja. Pindah rumah, pindah tempat tinggal, hati kita tetap kepada tanah kelahiran kita. Rasulullah SAW hidup di Mekah sampai dakwah di Mekah dan ketika 13 tahun dakwah di Mekah, beliau hampir dibunuh, diancam bunuh. Istilahnya mau tidak mau harus meninggalkan Mekah. Padahal beliau cinta Mekah, ditinggalkan Mekah. Sambil beliau noleh Mekah, wahai Mekah, kamu adalah negeri yang paling dicintai Allah. Negeri yang paling aku cintai kalau kaumku tidak mengusir aku Aku tidak akan meninggalkan kamu Tapi ini adalah takdir Allah Dan sudah merupakan kebiasaan para nabi Itu adalah hijrah Hijrah Hijrah karena Allah Karena seorang da'i Penerus para nabi dan para rasul Para ulama' itu negerinya tempat tinggalnya adalah di mana ada maslahat dakwah. Watonud da'iyah Itu maslahatud dakwah Negeri seorang da'i di mana ada maslahatnya dakwah Di sini dakwah tidak bisa Tidak nyambung Di sana ada lahan Ya pindah ke sana Di mana ada lahan dakwah Dimasuki oleh dia Itulah negerinya dakwah Sehingga pindah-pindah Para nabi selalu hijrah Nabi Lut hijrah Nabi Ibrahim hijrah Nabi Muhammad SAW hijrah Dan yang lain-lainnya hijrah dan alhamdulillah Allah telah ternyata telah menyediakan negeri Madinah yang akhirnya menjadi negeri Islam Madinah dan Islam kokoh di Madinah. Setelah 8 tahun di Madinah, maka sekarang Allah memberikan kesempatan besar untuk bisa menaklukkan kota Mekah. Jadi sudah ditinggal ya, 8 tahun ditinggal. Dan penaklukan kota Mekah ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Allah benar-benar menaklukkan kota Mekah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mekah biasanya disebut dengan Mekah Al-Mukarramah. Yaitu Mekah yang dimuliakan. Dimuliakan karena di sana ada Baitullah, ada rumahnya Allah, ada Ka'bah. Kalau Madinah dikenal dengan Al-Madinatul Munawaroh ya yang terkenal. Sebenarnya yang lebih tepat itu adalah Al-Madinatun Nabawiyah. Artinya kotanya Nabi. yang lebih tepat. Kalau Al-Madinatul Munawaroh itu juga bisa masyhur ya, yaitu kota yang bermandikan cahaya, yang diberi penerangan karena di sana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penaklukan kota Mekah ini adalah penaklukan besar yang Allah menjadikan agamanya semakin mulia. Dan Allah menjadikan Rasulnya semakin mulia. Allah menyelamatkan rumahnya, Baitullah Ka'bah, dan Allah menyelamatkan negerinya. Penduduk langit semuanya bergembira dengan penaklukan kota Mekah ini. Langkuk manusia berbondong-bondong masuk Islam manusia berbondong-bondong masuk Islam karena Islam sudah jaya Islam menang banyak orang masuk Islam karena banyak orang itu kalau mau ikut suatu ajaran itu biasanya yang dipertimbangkan kita bicara kebanyakan manusia ya kebanyakan manusia kalau akan ikut suatu kelompok suatu golongan suatu ajaran yang dipikir oleh dia itu adalah prospeknya ini prospeknya bagus apa tidak? Banyak manusia itu perhitungannya prospek. Siapa yang menang, saya mengikut dia. Siapa yang paling besar, saya mengikut dia. Siapa yang dananya paling banyak, saya mengikut dia. Siapa yang fasilitasnya paling lengkap, saya ikut dia. Siapa yang pengikutnya mayoritas, saya ikut dia. Orang model-model gini tidak akan bisa mengikuti kebenaran. Kebenaran adalah benar. Banyak sedikit susah senang benar adalah benar. Dan kita dilarang dalam beragama ini ikut-ikutan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yakun ahadukum imma'ah." Janganlah seorang dari kamu itu imma'ah, ikut-ikutan. Kalau ada orang baik, ikut baik. Ada orang tidak baik, ikut tidak baik. Jadi lihat pasarannya mana. Sekarang pasarannya jilbab besar lagi rame. Semuanya pakai jilbab besar. Alhamdulillah. Tapi nanti suatu ketika jilbab nggak populer, maka mereka berlomba-lomba melepas jilbab. Oh, jangan tetap istiqomah. Orang baik ikut baik, orang rusak tetap baik. Itulah yang dikenal sebagai al-ghuraba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing, berbahagialah orang-orang yang dianggap sebagai orang asing. Siapa ghuraba itu? Di antara sifat ghuraba alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Yaitu orang-orang yang tetap baik ketika manusia rusak. Manusia rusak tetap baik. Di antara definisi al-ghurafa pula alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Manusia yang rusak dia perbaiki, manusia yang rusak dia perbaiki. Ngerusak dengan memperbaiki lebih gampang mana? Ngerusak itu gampang. Memperbaiki yang repot. Memperbaiki satu tahun, ngerusak cukup satu detik. Yang memperbaiki seribu Yang merusak satu Hasilnya rusak atau baik? Rusak, kan ada yang rusak Bagaimana pula kalau yang memperbaiki cuma satu Yang rusak seribu Tambah hancur, habis Tapi inilah kehidupan dunia Pertentangan antara hak dan batil Terus sampai hari kiamat Jadi di sini manusia banyak masuk Islam Karena Islam menang banyak orang masuk Islam tapi alhamdulillah ya, para sahabat Islamnya benar-benar Islam, bukan pura-pura. Walaupun mungkin awalnya karena dunia atau yang lainnya, tapi di kemudian hari mereka akhirnya benar-benar istiqamah. Islamnya adalah Islam yang baik. Peperangan ini atau bukan peperangan ya, penaklukan saja, penaklukan kota Mekah itu sebabnya karena ada pengkhianatan dari pihak Quraisy. Ketika itu kan perjanjian Hudaybiyah terjadi gencatan senjata antara Rasulullah dengan Quraisy selama 10 tahun. Gencatan senjata. Ternyata <clears throat> pada bulan Syakban tahun 8 Hijriah sebagian suku Quraisy atau yang berkoalisi dengan suku Quraisy melakukan pengkhianatan. Menyerang kaum muslimin sehingga ada yang terbunuh sekitar 20. Khianat. Ada janji gencatan senjata, ternyata mereka kok ganggu, sampai bunuh, terbunuh 20. <clears throat> Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya setia. Rasulullah orangnya setia. Di antara sifat dasar beliau adalah al-wafa. Wafa, wafi yaitu setia. Nabi itu harus setia. Kalau orang tidak punya sifat setia, tidak pantas jadi nabi. Setia. Maka langsung setelah sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Wallahi la amna'annakum mimma amna'u nafsi minhu." Demi Allah, aku akan melindungi kalian sebagaimana aku melindungi diriku sendiri. Jadi istilahnya Rasulullah mengatakan dirimu adalah diriku, sukamu adalah sukaku dan dukamu adalah dukaku. Ini diantara kesetiaan Rasulullah Muhammad SAW. Harus Mekah sudah siap untuk dihancurkan, untuk diluluh lantakan kalau bahasa sekarang ya. Sekarang ini keadaannya Islam di atas angin, maka Quraisy takut kalau ada berita orang Islam mau nyerang takut. Karena Islam di atas angin. Ternyata benar. Akhirnya orang-orang Quraisy saking takutnya mereka mengirimkan Abu Sufyan tokoh kafir Quraisy. Tapi Abu Sufyan juga merupakan mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mertuanya Nabi Abu Sufyan ini. Karena anaknya Abu Sufyan dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Ummu Habibah panggilannya, namanya Romlah. Ini dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar janda. Rasulullah menikahinya untuk mengangkat derajatnya karena dia masuk Islam. Nah ini Abu Sufyan datang ke Madinah tujuannya mau ngelobi, melobi. Jangan sampai diserang Mekah. Melobi melalui melalui putrinya yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk ke rumahnya istri Nabi ketemu dengan Ummu Habibah. Sang anak menghormati ayahnya dalam hal urusan duniawi. Silaturahim tetap disambung, tapi agama hitam di atas putih. Kul ya ayyuhal kafirun. Ya, lakum dinukum waliyadin. Agama tetap agama. Kamu kafir, kami Islam. Mau ke rumah, monggo, tafadhol, silakan. Minta bantuan, dibantu urusan duniawi. Tapi kalau agama tidak ada. Kamu kafir, kami Islam. Tidak ada urusan perasaan. Kalau kita bicara agama jangan bicara perasaan. Kalau kita bicara perasaan tidak akan bisa kita menegakkan agama. Agama adalah agama. Waktu itu Abu Sufyan hendak duduk di ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Ummu Habibah didorong ayahnya. Tidak boleh duduk sini. "Lo kenapa? Huwa firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta musyrikun najis. Tidak boleh duduk sini. Ini tempat tidur milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu musyrik, kamu najis, tidak boleh di sini. Tegas. Ini bukan anak durhaka. Ini anak yang birrul walidain. Ya, berbakti. Kenapa? Harus tegas, kafir dan Islam. Dia lebih cinta kepada suami, lebih cinta kepada kebenaran daripada yang lainnya. Lalu Abu Sufyan marah. Marah-marah. Kalau istilah kita sekarang itu disumpahi anaknya. Wallahi laqad asabaki ba'di syarr demi Allah, kamu akan ditimpa balak nanti. Disumpah ya. Tapi jangan takut. Selama kita di atas kebenaran, sak dunia nyumpai kita, jangan takut. Allah tidak bisa didekte. Allah tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kecuali kalau memang anak durhaka, disumpahi orang tuanya, ya doanya orang tua memang mustajab karena anaknya durhaka. Tapi kalau anak di atas jalan yang lurus, orang tuanya yang keliru, orang tuanya nyumpahi, nggak nyambung doanya. Allah tidak bisa dibohongi. Allah tahu siapa yang hak dan siapa yang batil. Jadi ini tegas dan ini kita lihat Ummu Habibah mempraktekkan al-wala wal bara. Ini akidah yang penting di antara akidah Islam yang sekarang oleh orang-orang kafir berusaha untuk dipadankan. Bahkan kurikulum-kurikulum sekolahan sekarang ini di seluruh dunia, Timur Tengah atau yang lainnya yang berkaitan dengan al walak wal bara itu mulai pelan-pelan dihapuskan. Subhanallah ya. al walak wal bara hitam di atas putih. Kepada siapa kita loyal, cinta, setia dan berpihak, kepada siapa kita benci, berlepas diri dan bermusuhan. Ini ajarannya para nabi, terutama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Wal walak wal barak beliau barok berlepas diri kepada bapaknya sendiri karena kafir dan memusuhi Islam. Kemudian akhirnya Abu Sofyan tidak putus asa melobi. Jadi lobi ini penting. Orang kafir saja pandai melobi untuk meluluskan kekafirannya. Orang Islam jangan mau kalah, harus pandai melobi untuk meluluskan Islamnya. Lalu Abu Sufyan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada kepada menantunya. Tapi Rasulullah enggak jawab sepatah kata pun. Jangan dikatakan ini menantu enggak punya akhlak. Enggak, ya mertuanya yang enggak akhlak. Hanya dia keliru. Kemudian Abu Sufyan datang lagi kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Lalu sahabat Abu Bakar di lobi ya, Abu Bakar tolong omongkan ke Rasulullah. Di lobi jalan terus. Kata sahabat Abu Bakar, "Ma ana fa'il." Enggak mau, saya tidak mau. Abu Sufyan tidak putus asa melobi sahabat Umar bin Khattab. Masya Allah ya, tidak putus asa menyebarkan kekafiran. Sahabat Umar orangnya keras, sambil nolak sambil dibentak Abu Sufyan. Terus melobi, kemudian juga melobi sahabat Ali bin Abi Thalib dan semuanya tidak berhasil gagal. Tetap kaum muslimin akan dikerahkan ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Jadi Abu Sufyan lobinya gagal total. Jadi di sini kita ambil pelajaran bahwa urusan lobby melobi itu boleh, bagus. Dan orang Islam harus pandai melobi. Yang penting tujuannya adalah baik, tujuannya adalah untuk Islam wal muslimin, untuk kebaikan. Rasulullah Muhammad SAW mempersiapkan pasukan dan waktu itu rencananya berangkat sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Sudah tekad. Sembunyi-sembunyi, bahkan jalan yang ditempuh pun juga jalan-jalan alternatif untuk mengecoh. Sehingga tidak ada orang tahu bahwa kaum muslimin berangkat menuju Mekah. Lalu ada sebuah kejadian yang cukup menarik. Ada seorang sahabat yang dulu ikut perang Badar. Namanya sahabat Hatib bin Abi Baltah sahabat Hatib ini diam-diam nulis surat. Nulis surat ditujukan ke Mekah. Suratnya ini dikirimkan kepada keluarganya, tujuannya memberitahukan hati-hati kaum muslimin berangkat ke Mekah. Bocorkan rahasia ini. Sahabat Hatib ini. Lalu dilipat suratnya, ya, istilah kata memasukkan amplop, kemudian dikirimkan oleh seorang wanita karena dulu tidak ada tukang pos, kantor pos tidak ada. Jadi satu orang dikirim dikasih biaya. Ini loh. Untuk mengecoh yang dikirimkan adalah wanita. Kamu kirim ke Mekah, kamu saya kasih ongkos. Tidak tahu wallahan kilat khusus atau biasa, tidak tahu ya. Atau mungkin sama aja. Berangkat perempuan ini. Perempuan ini berangkat membawa suratnya Hatib dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah ada seorang wanita yang sekarang ini dalam perjalanan ke Mekah dia membawa surat akan membongkar perjalananmu ke Mekah langsung Rasulullah mengirim beberapa sahabat sahabat Ali bin Abi Thalib sahabat Al-Miqdad sahabat Az-Zubair dan sahabat Marhab Al-Ghanawi empat orang sahabat dikirim. Kamu kejar wanita itu, lalu kamu minta surat yang dibawanya. Berangkat, berangkat, berangkat, berangkat, sampai bisa mengejar wanita itu. Dia naik onta. Wanita ini naik onta dan ontanya itu ada haudat ya. Haudat itu semacam rumah-rumahan di atasnya onta. Karena dulu tidak ada mobil. Sampai tertangkap Lalu para sahabat meminta, ayo mana suratnya? Berikan suratnya. Tidak ngaku wanita ini. Nah, mama kita, saya tidak bawa apa-apa. Tidak ngaku. Lalu oleh mereka dikatakan, latuh latuh latuh rijanal kitab, au rijanal. Kamu keluarkan surat itu atau kami akan menggeledah. Kami akan geledahi kalau kamu tidak keluarkan. Akhirnya terpaksa dia keluarkan suratnya. Ini suratnya. Sudah dibawa oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata isinya adalah bongkar keberangkatan kaum muslimin. Sahabat peserta perang Badar, Hatib bin Abi Balta. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Hatib. Mahadaya Hatib? Hai Hatib, kenapa kau lakukan ini?" Ternyata hati punya alasan. Ya Rasulullah, maaf, maaf, maaf, maaf, minta maaf. Ya Rasulullah, saya lakukan ini bukan saya berkhianat kepada Islam wal muslimin. Bukan saya benci kepada Islam. Bukan saya senang dengan kafir. Saya lakukan ini ya Rasulullah karena di Mekah masih banyak keluarga saya. Saya khawatir kalau keluarga saya nanti ikut diserang dan mati semuanya. Jadi saya lakukan ini ya Rasulullah benar-benar karena saya khawatir keluarga saya di Mekah bakal dibantai. Bukan karena saya benci Islam, bukan karena saya senang dengan kafir, bukan karena saya murtad ya Rasulullah. Seperti itu. Ini alasannya sahabat Hatib. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala langsung mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah, adribu 'unuqah فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق Ya Rasulullah biarkan saya penggal lehernya karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dia telah munafik sahabat Umar ya sahabat Umar ini Masya Allah luar biasa setan pun takut dengan sahabat Umar Idah salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar kalau sahabat Umar berpapasan dengan setan di jalan maka setan cari jalan lain. Takut dengan sahabat Umar. Tegas dalam membela kebenaran. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat Umar, "Innahu qad syahida badran wa ma yudrika la'allallaha ittala'a 'ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Wahai Umar, jangan jangan kau bunuh dia karena dia adalah peserta perang Badar, dia veteran perang Badar. Wahai Umar, tahukah kamu? Boleh jadi Allah menyaksikan para peserta perang Badar dan Allah mengatakan kepada mereka, "Berbuatlah sesukamu, aku telah mengampuni semua dosamu." Jadi oleh Rasulullah dilarang jangan sahabat Umar dia ikut perang Badar. Dan orang yang ikut perang Badar itu dosanya oleh Allah diampuni semuanya. Berbuat apapun tetap Allah ngampuni dosanya. Jadi peserta perang Badar itu ahli surga semuanya. Seandainya pun mereka berbuat dosa, maka dosa mereka dibanding kebaikannya masih banyak kebaikannya dan dosanya lebur dalam lautan kebaikannya. Ibaratnya itu kalau ada air dua kolak kena najis satu tetes, najisnya hilang dengan sendirinya, lenyap. Ini peserta perang Badar. Atau mungkin juga berbuat dosa Tapi segera dia berbuat baik Allah menerima taubatnya Dan matinya pun dalam keadaan husnul khotimah Karena perang badar itu bukan main-main Perang badar itu yaumal furqan Perang yang pembeda antara iman dan kafir Iman sejati, kafir tulen Akhirnya sahabat Umar mendengar nasihat Rasulullah SAW ini Sahabat Umar langsung nangis Air mata berlinang Kemudian beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Jadi di sini kita lihat ya, ada kalanya orang itu masih terbawa oleh perasaannya. Padahal dalam Islam tidak ada, tidak boleh kita pakai perasaan. Bukan berarti kita mengesampingkan perasaan, bukan. Setiap orang punya perasaan. Tapi perasaan ini harus disesuaikan dengan syariat. Jangan syariatnya diikutkan perasaan. Perasaannya ikut syariat. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Keluarga kita kalau memerangi Islam, maka dia adalah orang kafir yang harus diperangi. Seperti itu. Sehingga ada ketika peperangan dulu sahabat anak bunuh bapak, bapak bunuh anak, kakak bunuh adik terus. Ini bukan bunuh bapak, bunuh anak. Ini orang Islam bunuh orang kafir. Seperti itu. Jadi harus tegas hitam di atas putih, yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Setelah itu pada tanggal 10 bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berangkat meninggalkan Madinah menuju Mekah dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh 10.000 kaum muslimin. Cukup banyak ya, 10.000 dan waktu itu yang oleh beliau diperintahkan menjaga Madinah seorang sahabat yang bernama Abu Ruhmin al ghibari Berangkatlah Rasulullah SAW dan kaum muslimin dalam keadaan puasa. Puasa ya. Puasa, berangkat, berangkat, berangkat sampai di sebuah tempat di sebuah tempat namanya Kudaid, daerah Kudaid. Itu nanti kalau kita biasanya dari Mekah ke Madinah ya, nanti kita lewat ada penunjuk jalan Kudet, daerah Kudet. Sampai di daerah situ ternyata Rasulullah SAW melihat para sahabat berat dengan puasa. Berat, puasa berat, perjalanan berat. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk berbuka. Kamu batalkan puasamu. Dan Rasulullah memberikan contoh langsung. Beliau batalkan puasanya. Ternyata ada sebagian yang tetap ngotot, tidak mau batalkan puasanya. Padahal Rasulullah memerintahkan batalkan puasamu dan beliau juga memberikan contoh membatalkan puasanya. Ada sebagian yang berat tetap puasa. Akhirnya Rasulullah mengatakan usoh, usah, ulaikal usoh. Mereka adalah orang-orang yang durhaka. Dan tidak mau batalkan puasanya. Jadi Islam ini agama yang mudah. Musafir kalau dia merasa berat puasa, jangan puasa. Kalau ringan, ya tidak apa-apa puasa, silakan. Bahkan kalau berat puasa itu bukan kebaikan. Laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika dalam keadaan safar. Islam mudah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Musafir tidak puasa, ganti pada hari yang lain. Islam itu mudah. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untukmu kemudahan dan Allah tidak menginginkan untukmu kesulitan. Islam itu gampang. Ciri khas Islam itu adalah mudah. ad yusrun. Agama adalah mudah. Walan yushaddadina adun illa walaba Dan tiadalah seorang pun yang menyulit-nyulitkan agama. Melainkan pasti dia kalah sendiri. Bubar sendiri. Islam mudah. Tapi jangan digampang-gampangkan. Kemudian setelah itu berangkat sampai masuk ke Mekah. Sampai masuk di Mekah, Rasulullah SAW subhanallah dengan penuh kebijaksanaan beliau memproklamirkan kata beliau, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqa 'alaihi babahu fahuwa amin, wa man dakala al-masjid al-haram fahuwa amin." Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya, dia aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Jadi Rasul masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencari keamanan. Masuk Masjidil Haram, aman. Masuk rumahnya, ditutup pintu rumahnya, aman. Masuk rumahnya Abu Sofyan, aman. Subhanallah. Nah, Abu Sofyan pada waktu itu musuh bebuyutan Islam. Tokoh kafir yang luar biasa bencinya kepada Islam wal muslimin. Tapi Rasulullah ketika masuk Mekah tidak memenggal leher Abu Sufyan, malah diangkat Abu Sufyan. "Hei Abu Sufyan, rumahmu disamakan dengan dengan Masjidil Haram." Ini diantara cara Rasulullah ya, ngambil hati orang, menarik hati orang. Beliau masuk ke dalam Mekah disertai oleh para sahabat di sampingnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat setianya dan beliau selalu bercakap-cakap dengan sahabat Abu Bakar ini sambil beliau membaca surat al fath Inna fatahna laka fatham mubina. Terus dibaca. Kemudian terus sampai masuk ke Masjidil Haram. Dan beliau diikuti oleh Al-Ansar wal Muhajirun, ikut semuanya. Dan beliau waktu itu tidak memakai pakaian ihram. Tidak memakai pakaian ihram karena memang tidak ada niat untuk untuk umroh atau untuk haji. Sehingga beliau pakai pakaian biasa. Kemudian beliau tawaf. Tawafnya di naik kendaraan. Jadi dulu kan masih belum ada masjid kayak sekarang ya, terbuka. Tanahnya tanah tanah biasa. Jadi dulu boleh masuk naik kendaraan, naik kuda, naik apa, naik onta. Dan ini tawafnya di atas kendaraan Rasulullah SAW dan mengusap hajar aswad. Coba salat dicium, dicium dengan bibir atau diusap dengan tangan lalu tangannya dicium tawaf naik kendaraan. Dan waktu itu di sekitarnya Ka'bah ada 360 berhala. Subhanallah ya. Mereka suka dengan kesyirikan, 360 berhala dihancurkan satu persatu oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin dihancurkan, dicongkel, jatuhkan, congkel, jatuhkan, congkel, jatuhkan sambil beliau membaca firman Allah di dalam surat Al-Isra 81, "Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Dan beliau juga membaca di dalam surat Saba ayat 49, "Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Kebenaran telah datang, kebatilan hancur, musnah dan kalah. Seluruh. Jadi Islam itu diantara ciri khusus ajaran Islam adalah tauhid. Syirik diberantas habis. Kemudian setelah itu Rasulullah Muhammad SAW setelah selesai tawaf, beliau memanggil juru kunci Ka'bah. Namanya Uthman bin Talhah. Juru kunci Ka'bah, Rasulullah minta kuncinya mana, kamu buka. Ka'bah ini. Jadi dari dulu memang ada pintunya ya. Bahkan pintu yang sekarang terbuat dari emas. Itu emas itu. Kemudian setelah dibuka pintunya, Rasulullah SAW memerintahkan berhala-berhala yang ada di dalamnya dan gambar-gambar untuk dimusnahkan. Keluarkan semua. Gambar-gambar makhluk bernyawa, keluarkan. Lalu beliau Rasulullah SAW masuk ke dalamnya Ka'bah disertai oleh sahabat Usamah bin Zaid dan sahabat Bilal. Subhanallah. Usama bin Zaid. Kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang biasa, bukan pejabat, bukan orang besar. Sahabat Bilal, orang kulit hitam, rambutnya keriting kecil-kecil. Budak, mantan budak. Tapi oleh Rasulullah diberi kehormatan masuk ke dalam Ka'bah bertiga. Jadi Islam itu tidak ada istilah diskriminasi, semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kemudian setelah masuk di dalamnya pintu ditutup dan Rasulullah sallallahu alaihi salat dua rakaat di dalam Ka'bah. Dalam Ka'bah salat dua rakaat, Masya Allah Itu ya Ka'bah. Dan Ka'bah itu sekarang Hijr yang dikenal dengan Hijr Ismail kita akan masuk Ka'bah tidak mungkin karena kita bukan presiden. Kalau presiden masih mungkin minta izin dimasukkan masuk Ka'bah, masih boleh barangkali. Kalau kita tidak mungkin bisa masuk Ka'bah, tapi kita masih bisa sholat di dalamnya Ka'bah. Hijir yang orang-orang menyebutnya dengan hijir Ismail itu, ya, yang bangunannya pendek, melingkar kayak kubah. Itu sebenarnya aslinya dulu itu adalah Ka'bah, bagian Ka'bah. Cuman pembangunannya ketika renovasi pada zaman jahiliyah dibuat gitu karena dananya kurang. Mereka mensyaratkan dananya harus halal. Akhirnya dibangun separuh aja. Harus dikit aja kayak gitu. Dan Rasulullah membiarkan bangunannya gitu nggak dirubah, biarkan sudah. Tidak orang tahunya kayak gini kita nggak mau rubah-rubah lagi supaya orang nggak bingung. Nanti Ka'bah dibuat mainan. Jadi Hijr Ismail kalau kita sholat di dalamnya dalam situ ya, ngadep Ka'bah, itu berarti kita sholat di dalamnya Ka'bah. Hanya saja menurut para ahli sejarah tidak semuanya termasuk Ka'bah. Sekarang kan bangunannya sudah lebar sekali, berapa meter itu. Menurut ahli sejarah kalau dihitung itu sekitar 6 hasta. Jadi cuma 6 hasta dari Ka'bah. Yang termasuk bagian daripada Ka'bah, 6 hasta. Maka dari itu kalau orang tawaf itu harus lewat di luarnya hijir. Kalau di dalamnya berarti dia belum memutari Ka'bah. Demikian pula sholat wajib tidak boleh di dalam Ka'bah harus di luarnya Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau waktu sholat wajib ditutup itu hijir, tidak ada orang situ di luarnya. Kemudian setelah selesai sholat dua rakaat di dalam Ka'bah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka pintunya. Orang-orang Quraisy sudah kumpul semuanya, orang Mekah kumpul, entah berapa ribu orang kumpul semuanya. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah dengan khutbah yang sangat menyentuh. Khutbah beliau terangkan tentang Islam, Islam, syariat Islam, hukum-hukum semuanya, perkara-perkara jahiliyah harus dihapuskan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, Ya ma'asyara Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Hai sekalian orang Quraisy, apa kira-kira perasaan kamu yang bakal aku perbuat kepadamu. Hei orang Quraisy, kira-kira apa yang akan saya lakukan kepadamu? Orang-orang Quraisy menjawab, "Qalu khaira, akhun karim, wabnu akhin karim." Kami yakin Anda akan melakukan kebaikan kepada kami karena Anda adalah orang yang mulia, Anda adalah anak daripada orang yang mulia. Subhanallah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi memaafkan mereka. Rasulullah mengatakan, "La tasriba 'alaikumul yaum, idhabu fa antumut tulaqa." Tidak ada celaan atasmu hari ini. Pergilah kamu semuanya, kamu dibebaskan. Allahu akbar. Padahal mereka ini musuh bebuyutan, musuhnya Islam wal muslimin. Kalau mau dipenggal lehernya semuanya bisa, di tangan. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Orang besar, jiwanya jiwa besar, dadanya, dada yang besar, dada yang lapang dan luas seluas samudra. Masya Allah. Dimaafkan semuanya. Akhirnya karena dimaafkan itu, ternyata mereka malah simpati kepada Islam dan akhirnya mereka masuk Islam beribu-ribu orang di Madinah berkat sifat besar Rasulullah SAW masuk Islam. Dan mereka masuk Islamnya bukan terpaksa, ada yang mengatakan mereka terpaksa masuk Islam. Tidak ada terpaksa, ikhlas masuk Islamnya. Ikhlas. Dan buktinya Islam mereka juga Islam yang baik. Termasuk Abu Sufyan masuk Islam, Muawiyah masuk Islam, dan yang lainnya. Islam yang baik. Kemudian setelah itu beliau turun dari mimbar, beliau duduk di Masjidil Haram dan beliau mengembalikan kuncinya kepada juru kunci Ka'bah yang bernama Talha Utsman bin Talha dan Rasulullah SAW mengatakan, "Khuduha khalidah talidah la yanzi'uha minkum illa zalim." Hai Utsman bin Talha, kamu pegang kunci ini selama-lamanya turun temurun. Tidak boleh diambil oleh siapapun kecuali orang yang zalim yang mengambilnya. Jadi juru kunci Ka'bah turun temurun, mulai dari dulu sampai sekarang, turun temurun anak cucunya terus. Ini atas nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh diambil oleh orang lain. Orang lain ngambil berarti dia dolim, merampas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit sofa, Naik Bukit sofa, Tinggi Bukit sofa. Sekarang ini sofa dan Marwa direnovasi, diperluas. Dan perluasan renovasi Sofa dan Marwa ini menimbulkan pro kontra di kalangan ulama di Arab Saudi. Sebagian setuju, sebagian tidak setuju pro kontra ya. Tapi kita juga belum tahu pasti seperti apa modelnya perluasan itu. Direnovasi sudah hampir jadi sudah. Dikerahkan sekitar 3000 pekerja. Jadi kalau kerja cepat. Insyaallah. Rasulullah SAW naik bukit sofa, kemudian beliau melihat ke Baitullah Al-Haram, ke Ka'bah, beliau mengangkat tangannya berdoa. Lalu setelah itu manusia datang kepada beliau membaiat, baiat satu persatu. Kalau orang laki salaman, baiat, sumpah setia. Termasuk subhanallah yang masuk Islam adalah ayah daripada sahabat Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah. Jadi ayahnya Abu Bakar dulu masih kafir, masuk Islamnya ketika penaklukan kota Mekah, tapi dengan ikhlas. Sahabat Abu Bakar senangnya bukan main, demikian pula Rasulullah Alaihi Wasallam senangnya bukan main ketika melihat ayah daripada sahabat Abu Bakar ini masuk Islam. Bayat Bayat, bayat, bayat. termasuk para wanita juga dibayat masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam saat itu adalah Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan. Hindun ini yang waktu perang Uhud yang sempat membelah dadanya Hamzah dan mengambil isinya lalu dikunyah, lalu ditelan. Kemudian ternyata tertumpahkan lagi. Rasulullah buanci mula-mula kepada Hindun, tapi akhirnya dia masuk Islam. Tapi bayatnya wanita tanpa salaman. Bayatnya wanita tanpa salaman dengan suara saja. Sumpah setia bayat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salaman dengan wanita yang bukan mahramnya dan beliau mengatakan la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu sekiranya kepala seorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memaafkan tadi ya, orang-orang Mekah dimaafkan, tapi ada beberapa orang yang tidak dimaafkan. Beberapa orang sudah keterlaluan ya, luar biasa. Ibnu Khotol, Mukis bin Sobaba, Al-Harith bin Nufail dan ada lagi dari apa namanya penyanyi atau budak miliknya Ibnu Khotol. Beberapa orang yang memang sudah keterlaluan, luar biasa. Kalau istilah kita sudah kenemenen, tidak pantas untuk dimaafkan. Sehingga darahnya dihalalkan. Empat orang ini bunuh. Ketemu dimanapun bunuh. Bergelantungan di Ka'bah bunuh. Halal darahnya. Kenapa? Keterlaluan, luar biasa. Kemudian setelah itu pada waktu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ummu Hanik Ummu Hani ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putri daripada Abu Talib. Beliau adalah saudari daripada sahabat Ali bin Abi Talib. Ummu Hani sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ke dalam rumahnya Ummu Hani pada waktu duha. Beliau mandi di sana dan beliau salat delapan rakaat. Salat apa ini? Sebagian mengatakan salat duha, sebagian mengatakan bukan salat duha itu, itu salatul fatih. Salat penaklukan kota Mekah. Sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah menaklukkan kota Mekah, beliau salat 8 rakaat di rumahnya Ummu Hanif. Dan waktu itu Ummu Hanif setelah Ummu Hanif melindungi dua orang yang masih ada kerabatnya orang kafir dilindungi di rumahnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib mencari dua orang itu mau dibunuh. Lalu Ummu Hanif lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, Qad ajarna man ajarti ya ummahani. Wahai ummahani, kami melindungi orang-orang yang kau lindungi. Jadi Rasulullah menyepakati ummahani untuk melindungi dua orang tadi. Karena minta perlindungan ya, minta jiwa. Kemudian setelah selesai semua itu masuk waktu dohor. Masuk waktu dohor Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Bilal untuk adhan Hai hey Bilal, kau naik di atasnya Ka'bah dan kau Adan di atasnya Ka'bah. Masya Allah. Dan ini adalah proklamir, proklamasi kemerdekaan kota Mekah. Ibaratnya ini proklamasi ya. Proklamasinya Adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Sahabat bila budak hitam legam yang seperti itu naik di atas Ka'bah mendapat kedudukan yang tinggi dalam Islam karena keimanannya dan kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Islam wal muslimin. Islam jaya, orang musyrik bangkrut selama-lamanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Orang-orang Ansor khawatir. Orang Ansor khawatir. Waduh. Nabi Muhammad kayaknya sudah asyik di Mekah. Jangan-jangan tidak mau lagi kembali ke Madinah. Kami akan ditinggal oleh Nabi Muhammad ini. Ya apa ini? Akhirnya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang pengecut. Beliau adalah orang yang setia. Sifat dasar beliau adalah setia. Beliau mengatakan ma'adallah al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku berlindung kepada Allah daripada mempunyai sifat pengecut kayak gitu, berkhianat kayak gitu. Aku hidup bersama kamu dan aku mati pun bersama kamu. Jangan khawatir, aku nanti kembali lagi ke Madinah, pulang ke Madinah. Dan insya Allah aku nanti mati di Madinah, tidak akan balik ke Mekah lagi. Karena sudah janji hijrah ke Madinah, tidak akan kembali lagi. Dan ternyata benar, setelah orang Ansor senang, senang karena Rasulullah ikut pulang sudah segala-galanya. Dan beliau tinggal di Mekah kurang lebih 19 hari memperbaharui simbol-simbol Islam, membersihkan daripada bekas-bekas jahiliyah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada beberapa sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala besar di beberapa tempat. Di antaranya Rasulullah mengutus sahabat Khalid ibn walid pada tanggal 25 Ramadan untuk menghancurkan patungnya Uzza. Uzza Patung Lata, Uzza, Manat, termasuk patung besar Uzza ini dihancurkan oleh sahabat Khalid bin Walid. Ketika dihancurkan, sempat waktu itu muncul seorang wanita yang rambutnya diburaikan. Lalu oleh sahabat Khalid bin Walid, tebas wanita itu. Kata Rasulullah, ya itulah Uzza, itulah setannya. Jadi patung itu ada setannya. Seperti itu. Kemudian beliau juga mengirim beberapa sahabat yang lain untuk menghancurkan Manat dan beberapa patung. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kisah singkat tentang penaklukan kota Mekah yang mana banyak pelajaran bisa kita ambil dan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kajian sirah ini menjadikan kita semakin cinta dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diwafatkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita kelak pada hari kiamat diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minum dari al-haus telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita dimasukkan ke dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin.